akidah yang pada pertemuan kita yang terakhir tiga pekan yang lalu sudah sampai pada pembahasan sifat yang ke-26 yaitu bahwa Allah terlihat di surga di akhirat nanti tapi hanya oleh orang-orang mukmin. Kita akan lanjutkan ke sifat ke-27 Yes. Belum semua. Sampai mana? Oh. Iya, kemarin kita sudah menjelaskan bahwa Allah akan terlihat di surga nanti di akhirat hanya oleh orang-orang mukmin. ada beberapa pihak yang mengingkari hal ini. Mereka bilang Allah nggak bisa terlihat di dunia ataupun di akhirat. Ada dua ayat yang mereka jadikan sebagai dalil untuk mengingkari hal itu. Dalil pertama Al-An'am ayat 103 Allah berfirman La tudrikuhul absar Allah itu tidak akan bisa dicapai oleh penglihatan Al-An'am 103 La tudrikuhul absar Kedua Al-A'raf 143 ketika Allah menjawab keinginan Nabi Musa yang ingin melihat Allah lalu Allah menjawab lantaroni engkau tidak akan bisa melihat aku jadi kata Nabi Musa Rabbi arini anzur ilaika Qala lan tarani Ya Allah perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu Berkata Allah lantaran engkau tidak bisa melihat aku Ini dua ayat yang dijadikan dalil untuk mengingkari terlihatnya Allah di akhirat. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara penjelasan kita pada pertemuan yang lalu bahwa Allah bisa terlihat di akhirat dengan dua ayat ini. Tidak ada pertentangan. Karena yang dimaksudkan dengan idrak la tudrikuhul absar. Bahwa Allah tidak akan terjangkau oleh penglihatan. Terjangkau itu idrak la tudrikuhul absar. Idrak berbeda dengan ru'yah. Kalau ru'yah melihat kalau idrak menjangkau Menjangkau maknanya atau idrak itu maknanya al ihata ihata itu melingkupi Allah itu tidak bisa diliput, dilingkupi baik oleh penglihatan ataupun oleh ilmu manusia Lihatlah umpamanya surat Taha ayat 111 wala yuhituna bihi ilman. Mereka manusia tidak bisa meliputi Allah dengan ilmunya. Ini yang pertama. Makna kedua, la tudrikul absar makna la tarahu ay fid dunya Kedua, makna ayat yang menyatakan Allah tidak akan terjangkau oleh penglihatan. Maksudnya tidak terjangkau itu betul tidak akan terlihat. Tapi di dunia di dunia Allah tidak akan terlihat oleh siapapun. Oleh Nabi Musa tidak, oleh Nabi Muhammad tidak, apalagi oleh manusia biasa. Tapi di, du di dunia berbeda dengan di akhirat. Itulah dua bantahan kepada orang yang berdalil dengan surah Al-An'am 103 tadi yang menyatakan la tudrikul absar Allah itu tidak akan terjangkau oleh penglihatan Dua, bantahannya pertama terjangkau Maknanya bukan berarti terlihat, bukan Yang kedua, kalau toh Allah tidak akan terlihat di dunia oleh penglihatan Itu hanya di dunia Kedua, ucapan Musa dalam Al-A'raf 143 Rabbi arini anzur ilaika qala lan Rabbi ya Allah Perlihatkanlah kepada aku Agar aku bisa melihat kepada engkau Allah menjawab Lantaroni engkau tidak akan bisa melihat aku Ini juga di dunia Di dunia Sebab Kalau mencakup tidak akan melihat aku di akhirat Allah bukan mengatakan lantaroni tapi akan mengatakan ini uro. Ini uro sesungguhnya aku la laura itu tidak bisa dilihat. La Laura tidak bisa dilihat. Ini berbeda antara la laura dengan lantaroni. Kalau lam taroni mana yang kau tidak bisa melihat aku tapi selama di dunia. Kalau la uro aku tidak akan terlihat dimanapun dunia ataupun akhirat. Sebab kalau lam taroni maknanya engkau tidak bisa melihat aku dunia akhirat berarti ayat ini bertuburkan dengan ayat-ayat yang lain yang menyatakan Allah terlihat. Contohnya surah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah pada saat itu pada keadaan di akhirat ada wajah-wajah yang cerah karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah. Terus juga surah yang menyatakan yang pernah kita bahas lilladzina ahsanu al-husna Surah Yunus 26. Lilladzina ahsan dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan alhusna ada balasan kebaikan waziyada dan ada tambahan. Tambahannya kata Nabi adalah bisa melihat wajah Allah juga al-mutaffifin kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka orang-orang kafir pada hari itu, pada hari akhirat akan terhijab dari Allah. Terhijab dari Allah hanya terhalang tidak bisa melihat Allah. Itu orang kafir. Kalau orang kafir terhijab dari Allah, menunjukkan orang mukmin tidak terhijab, tidak terhalang tapi bisa melihat Allah. Itulah Bu penjelasan tentang bahwa Allah itu akan terlihat di akhirat. Khususnya di surga hanya oleh orang-orang mukmin. Itulah sifat yang ke-26 Allah bisa terlihat di akhirat adapun di dunia maka tidak bisa. Poin ke-27 adalah isbatu kulli ma asbatahu Allah Ta'ala li nafsih atau asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ma kama fil amthilah fit taliyah min al ayat wal ahadith menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri atau yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain yang sudah dibahas tadi nah, yang sudah dibahas kan ada 26 poin menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri atau yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selain yang sudah dibahas yang sudah dibahaskan 26 poin sebagaimana contoh-contoh dari ayat-ayat dan hadis-hadis berikut ini pertama Surah Al-Qasas ayat 2 ayat 88 Allah menyatakan Kullu syai'in halikun illa wajha Al-Qasas 88 Surah Al-Qasas surah ke-28 Ayatnya 88 Kullu syai'in halikun illa wajha Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Ayat ini menunjukkan Allah memiliki wajah. Dan wajah Allah amat sangat indah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Makanya orang-orang mukmin di surga menatap Allah itu adalah kenikmatan terbesar. Jadi ayat ini menunjukkan Allah punya wajah. Semua yang ada di dunia ini hancur kecuali wajah Allah. Juga Ar-Rahman 2627 menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia akan binasa. Dan apa? Ar-Rahman 2627 dan kekalah wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Kekalah wajah Allah. Dua ayat yang barusan menunjukkan Allah memiliki wajah. Cuma wajah Allah jangan dibayangkan seperti wajah makhluk. Baik makhluk itu manusia, jin, malaikat, apalagi binatang, enggak wajah kita ada dua mata, satu hidung dengan dua, dua lubangnya, bibir, ada pipi, seperti jangan dibayangkan seperti itu. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Jangankan wajah Allah dengan wajah makhluk. Wajah makhluk dengan sesama makhluk aja beda. Kita punya wajah, umpamanya burung juga punya wajah. Wajah burung dengan wajah kita sudah beda. Mobil punya wajah. Wajah mobil dengan wajah kita sudah berbeda. Lebih ganteng wajah kita. Itu makhluk dengan makhluk. apa lagi makhluk dengan khalid pasti berbeda. Dua. Dalam Al-Maidah ayat 116 Allah menyatakan tentang doa Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub Kata Nabi Isa engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku Sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib Jawab aku dari ayat ini kita tahu bahwa Allah memiliki apa coba? Jiwa, nafas. Sebab Nabi Isa menyatakan, engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku. Sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Wala alamu fi nafsika. Aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu dan oleh Allah ini tidak diingkari ucapan Nabi Isa ini. Kita punya jiwa. Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku, aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Kita punya jiwa. Allah juga memiliki jiwa, tapi jiwa kita dengan jiwa Allah pasti berbeda, tidak sama. Tapi yang jelas ayat ini menunjukkan Allah memiliki jiwa. Ketiga surah Taha 36 walitusna ala aini dan agar ini Toha ini tentang Nabi Nuh alaihi salam walitusna ala aini agar si perahu itu dibuat atau dibikin ala aini di atas pengawasan mataku. Ayat ini menunjukkan Allah punya mata. Tora 39. Emang tadi bilang Oh 36 Cancel Yang betul 39 Juga lihat surah Tur Tur ayat 48 Allah berfirman fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina Tur 3 ayat eh, Tur 48 menyatakan fasbir li hukmi rabbika Bersabarlah engkau dalam menjalankan hukum Allah, hukum Rabbu, fa innaka bi ayunina karena semuanya engkau berada dalam pengawasan mata kami. Ayat ini pun menunjukkan Allah memiliki mata. Allah pun punya mata, kita juga punya mata. Tapi ingat mata Allah jangan dibayangkan atau difahami sama dengan mata kita. Enggak, jauh berbeda. Itu yang ketiga. Keempat, surah Sot 75 menyatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi apa ini perkataan Allah kepada iblis laknatullahi alaih apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku Maksudnya sujud kepada Adam alaihissalam. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Dengan kedua tanganku. Ini menunjukkan Allah punya tangan. Surah Al-Maidah 64 pun menyatakan Bariyadahu yadahu mabsutatan yunfiqu kaifayasha Bahkan 64 Al-Maidah 64 bahkan Allah kedua tangan Allah terbentang terbuka Allah berinfak sekehendaknya ini bantahan kepada orang Yahudi orang Yahudi menyatakan yadullahi maglula tangan Allah terbelenggu Kata Allah Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Yunfiqu kaifayasha yasha Allah berinfak. Memberi nafkah kepada makhluk sekehendak. Ini ayat juga menunjukkan bahwa Allah punya tangan dan tangan Allah dua. Kalau dalam salah satu hadis dikatakan kilta yadaillahi yamin kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Itu poin yang keempat, ayat-ayat yang barusan menunjukkan Allah memiliki tangan. Jadi Allah punya wajah, Allah punya jiwa, Allah punya mata, Allah juga punya tangan. Itu semuanya keempat tadi disebut sifat zatiah Sifat zat itu sifat yang menunjukkan kondisi zat Allah atau fisik Allah. Tangan, wajah, jiwa, itu ya, mata. Itu menyangkut zat, menyangkut fisik. Kelima Nah kelima ini sudah menyangkut Sifat fi'liyah Sifat fi'liyah itu sifat yang menunjukkan perbuatan, berupa perbuatan. Surah At-Taubah ayat 4 menyatakan Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dari ayat ini kita tahu salah satu sifat Allah yaitu apa? Mahabbah. Allah itu suka mencintai. Surah Ali Imran 57 juga 140 menyatakan wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Ali Imran 57 dan 140 dua ayat. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah mahabbah atau mencintai. Allah sudah mencintai. Keenam sifat yang keenam adalah ridha Allah suka baik Surah Al-Fat ayat ke-18 menyatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah pohon yang disebut bai'atul ridwan di lembah Hudaybiyah di bawah sebuah pohon. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin. Ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah sebuah pohon. Ayat ini menunjukkan Allah suka ridho. Allah salah satu sifat Allah ridho. Al-Fat ayat 18. Al-Fat surat ke-48 ayat ke-18 banyak ayatnya radhiyallahu anhum wa radu'an Allah ridha kepada mereka mereka pun ridha kepada Allah ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah ridha ketujuh sifat Allah yang lain adalah benci Allah juga suka membenci Selain suka mencintai, suka meridhai, Allah juga suka membenci. Surah At-Taubah 46 Al-Fat ayat 27 juga Atau As-Saf Walau uh, Al-Fat ayat eh kalau 27 kata orang-orang musyrik bukan bukan Allah. Tapi yang jelas surah At-Taubah 46 menyatakan walakin karihallahu imbi'atahum. Akan tapi Allah membenci. Ini menunjukkan Allah punya sifat suka membenci. Selain suka membenci, Allah juga suka marah, murka, dan suka melaknat. Surah An-Nisa 93 menyatakan wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Kata Allah Wa ghadiballahu alaihi Allah murka kepada mereka wa la'anahu dan melaknat dia. Allah murka kepada dia dan melaknat orang itu. Orang kafir dimurkai. Surah Al-Fatihah juga Bail maghdubi alaihim Anissa 93 Al-Fatihah Alfat Yang mana teh? Yang terakhir Oh Al-Alfat 18 Yang tadi Allah membenci Eh Allah membenci bukan Alfat Al eh, Ridho itu Alfat Marido Yang membenci atau 46 Dalam Alfat nggak ada yang membenci nah, yang murka dan melaknat tadi surah An-Nisa 93. Wa qadiballahu alaih. Allah marah murka kepadanya dan melaknatnya. Surah Al-Fatihah ayat terakhir, "Ghairil maghdubi alaihim" bukan jalan orang yang engkau benci. Yang dibenci oleh Allah bukan. Nah, ini menunjukkan Allah juga suka membenci atau marah. Kesembilan, Allah juga suka menulis. Surah Al-A'raf 145 menyatakan wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in wa katabna dan kami tuliskan lahu bagi makhluk fil alwa di lahul mahfud min kulli syai' tentang segala sesuatu mau idrata sebagai pelajaran wa tafsilan dan rincian likul disyai'in terhadap segala sesuatu Ini ayat menunjukkan Allah suka menulis dan menulisnya dengan tangan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan berdebatnya Adam dengan Musa. Adam berkata, Ya Musa, Allah bi bikalami wa khattalaka taurata biyadi. Hei Musa, engkau Allah telah memilih engkau dengan diajak bicara kalau ini langsung. Nabi Musa kan diajak bicara langsung. Wa khattalaka Taurat biyadi dan Allah telah menuliskan bagi engkau Taurat dengan tangannya. Allah menuliskan Taurat itu dengan tangan untuk Nabi Musa. Hadis ini mutawafun alaih. Menunjukkan bahwa Allah suka menulis dan menulisnya dengan tangan. Juga dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lama khalaqallahu al-khalqa" Kataba yadihi ala nafsihi anna rahmati taghlibu ghadabi. Muttafaqun alaih. Ketika Allah menciptakan makhluk, Allah mencatatkan untuk eh, dengan tangannya atas dirinya bahwa rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ulang, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menuliskan dengan tangannya. Ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menuliskan dengan tangannya tentang dirinya bahwa rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis ini mutafakun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu Hadis-hadis dan ayat tadi menunjukkan Allah suka menulis dan menulisnya dengan tangannya. Itu poin yang ke sembilan. Ke sepuluh, Allah juga suka takjub. Hadis Riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud menyatakan ajaba rabbuna min qaumin yuqaluna ila jannati bisalasil. Ajaba rabbuna Allah merasa takjub. Nah, Allah juga suka takjub. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Allah merasa takjub terhadap suatu kaum yang digiring ke dalam surga. Kita tidak menjelaskan kenapa orang itu ditakjubi oleh Allah. Karena stressing kita hanya menjelaskan bahwa Allah suka takjub. Kesebelas, Allah juga suka tertawa. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mutafakun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul Shallallahu Alaihi wasallam bersabda, "Yarhaqullahu ila rajulaini Yaktulu ahaduhum al-akhar kilahuma yadkhulul jannah." Allah tertawa terhadap dua orang salah satu di antara kedua orang itu membunuh yang lainnya, tapi kedua-duanya masuk surga. Allah suka tertawa, Allah tertawa kepada dua orang. Salah satu di antara kedua orang itu membunuh yang lainnya. Tapi kedua-duanya masuk surga. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Para sahabat bertanya gimana yang membunuh dan membunuh dua-duanya masuk surga? Kata Nabi SAW yang satu muslim yang satu kafir Lalu perang Yang muslim terbunuh oleh orang kafir itu Yang terbunuh masuk surga kan Lalu orang kafir itu tobat dan masuk Islam Lalu dia perang terbunuh ke surga juga dia dosa membunuhnya terhapus oleh keislamannya nah Allah tertawa kepada dua orang ini untuk dua orang eh, dua-duanya saling bunuh tapi dua-duanya masuk surga berbeda dengan dua orang muslim yang dua-duanya muslim saling bunuh-bunuhan nah yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Kalau yang ini satu muslim satu kafir perang yang muslim terbunuh masuk surga terus yang kafir yang membunuhnya kemudian masuk Islam terus perang terbunuh masuk surga juga. Hadis ini menunjukkan Allah suka tertawa. Tapi Jangan dipahami tertawanya seperti makhluk Seperti manusia Oh kalau begitu dibayangkan Allah punya dua bibir, punya gigi, punya lidah Enggak, jangan begitu Sebab tidak ada keterangan Allah punya dua bibir Enggak Tidak ada keterangan Allah punya gigi Punya lisan Tidak, tidak ada keterangan Bagaimana tertawanya Allah hanya Allah yang tahu. Tidak sama dengan tertawa makhluk dan tidak boleh dipertanyakan bagaimana tertawanya Allah. Karena itu takif dan takif tentang sifat Allah terlarang. Kedua belas Tadi kan dikatakan Allah punya tangan Selain punya tangan Allah pun punya jari-jari bukan jari-jari sepeda jari tidak jari juga bu tidak dijelaskan jari tangan atau jari kaki makanya jari aja Rasul SAW bersabda ma min qalbin إلا وهو بين إسبعين من أصابع الرحمن فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu hati pun maksudnya hati manusia kecuali hati itu berada di antara dua jari Allah di antara jari-jari Allah ini menunjukkan jari Allah lebih dari dua lebih dari dua tapi hati manusia itu berada di antara dua jari Allah maka apabila Allah ingin menegakkan hati itu Allah akan tegakkan. Maksud menegakkan itu istiqomah di atas kebenaran. Tapi bila Allah ingin menyesatkan hati orang itu Allah akan sesatkan. Menangis. Tidak ada satu hati pun kecuali hati itu berada di antara dua jari di antara jari-jari Allah. Maka apabila Allah ingin menegakkan hati itu Allah akan tegakkan Ditegakkan tadi apa? Diistiqomahkan di atas keben kebenaran Dan apabila Allah ingin menyesatkannya Allah akan sesatkan hati itu Jadi apakah seorang sesat atau lurus? Siapa yang menyesatkan atau yang meluruskan? Allah. Kalau orang itu akan diluruskan, Allah akan berikan hidayah. Kalau sudah diberi hidayah, nggak akan ada seorang pun yang menyesatkan. Tapi kalau Allah akan menyesatkan uh, menyesatkan orang itu, nggak akan ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Mayyudzilillah fala hadiyalah may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah siapa orang yang berhidayah tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya dan siapa yang disesatkan tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya kalau umpamanya kita sekarang ini memiliki akidah dan manhaj pemahaman yang lurus itu karena Allah meluruskan kita anugerah besar hidayah besar bagi kita nikmat besar tidak semua orang seperti itu Nah, hadis eh, poin yang ke-12 ini menunjukkan Allah memiliki jari. ketiga belas Allah juga memiliki sifat pencemburu. Nah. Pencemburu dan Allah itu lebih lebih lebih cemburu daripada makhluk. Di kalangan makhluk yang paling pencemburu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah lebih cemburu lagi daripada itu. Rata-rata yang suka cemburuan kan ibu-ibu kepada <clears throat> suaminya. Tapi cemburunya itu amat sangat subjektif hanya untuk kepentingan pribadi. Suaminya ngelirik lagi kepada wanita lain cemburu. Tapi kalau Nabi SAW bukan cemburu untuk kepentingan pribadi, cemburu itu kalau ada larangan Allah yang dilanggar, wah itu kecewa berat. Allah juga punya sifat sembuh. Sebuah hadis riwayat Bukhari dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atajabuna min ghirati sa'ad wallahi la ana aghyaru min wallahu aghyaru minni wa min ajli ghirati Allah harrama fawahisha ma dhahara minha wa ma batana Mughira bin Syu'bah. Kata Rasul SAW, apakah kalian takjub terhadap kecemburuan Sa'ad? Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat pencemburu besar. Kalian takjub nggak dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu lagi dari dia, lebih pencemburu lagi daripada Sa'ad. Dan Allah lebih pencemburu lagi daripada aku. Dan di antara bentuk kecemburuan Allah adalah Allah mengharamkan kekejian baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Ulangi. Apakah kalian merasa takjub dengan kecemburuan saat demi Allah Aku lebih pencemburu daripada dia Dan Allah lebih pencemburu daripada aku Dan di antara bukti kecemburuan Allah adalah Allah mengharamkan kekejian Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi Jadi diharamnya kekejian, kekejian itu itu bentuk kecemburuan Allah. Allah melarang kita ini ini ini ini. Kita langgar. Uh, Allah kecewa berat. Apalagi syirik menduakan Allah, Ditandut Allah oleh kita dalam hal ibadah. Wah, itu gak akan diampuni itu. Kalau manusia ditaandud Walaupun kecewa masih ada maafnya Kalau Allah enggak Enggak ada maaf, tiada maaf Bagimu Inna Allah la yushriku uh, ah, Inna Allah la yadfiru ay yushraka bihi Semuanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Ini saking cemburunya Allah Subhanahu wa taala. فكل ما ذكر من الآيات والأحاديث السالفة نثبته ونؤمن به دون تكييف ولا تأويل بل تمر كما جاءت معتقدين معناها ولا نقع في تلك التأويلات الباطلة التي لا يدل عليها دليل وليس للعقل فيها مجال Semua yang diterangkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis tadi ada 13 poinnya. Kita tetapkan itu sebagai sifat Allah dan kita imani tanpa mentakif, tanpa mentakwil, tapi kita biarkan apa adanya. Kita pahami apa adanya. Kalau umpah dikatakan Allah punya tangan, ya udah apa adanya. Tidak ditakwil tangan itu jadi dengan makna yang lain, enggak. Juga tidak ditakif, oh tangan Allah itu gini, gini, gini, enggak. Allah punya mata, ya kita yakini. Allah punya jiwa, ya Allah juga mempunyai uh, wajah, ya Allah suka ridho, Allah suka benci, Allah suka murka, Allah suka menulis, Allah suka takjub, Allah suka tertawa. Itu semua wajib kita tetapkan sebagai sifat bagi Allah karena Allah yang menerangkan demikian. Juga Rasulnya SAW kita imani tanpa kita takwil kepada makna yang lain dan tanpa kita takif. Takif itu mendeskripsikan sifat tersebut dengan deskripsi tertentu menggambarkan sifat tersebut dengan gambaran tertentu baik jelas ataupun tidak jelas atau termasuk di dalamnya mempertanyakan sifat Allah dengan pertanyaan kaifa bagaimana sih tangan Allah nah itu takdir. Lalu digambarkan, oh tangan Allah itu umpamanya tidak jelas gambarannya ya. Seperti, oh tangan Allah itu panjangnya tiga kali lipat dari lebarnya. Itu kan kurang jelas. Tapi itu juga takif. Apalagi kalau jelas, oh tangan Allah itu ukurannya begini, bentuknya begini, jarinya ada sekian. Nah, itu jelas takdir. Itu tidak boleh dilakukan terhadap sifat-sifat Allah. Selesai sudah poin yang kesembilan tentang contoh-contoh dari sifat-sifat Allah. Yang kita jelaskan, yang kita bahas adalah 26 poin. Poin ke-27-nya mengandung 13 poin lagi. Tapi sifat-sifat Allah bukan hanya sekian banyak sekali tidak terhitung dan tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terjelaskan oleh kita hanya contoh-contoh sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Poin ke sepuluhnya kita akan bicara contoh-contoh takwil yang menyimpang yang dilakukan oleh firqah-firqah yang sesat yang menyelisihi ahli sunnah dalam masalah asma dan sifat. Poin ke-13 dari sifat ada yang kelewat. Oh iya iya iya. Di dalam fotokopian yang dipegang oleh ibu-ibu itu ada yang kelewat kalau di kitab saya yang asli lengkap yaitu salah satu sifat Allah tepatnya sifat Allah yang ke berapa? ke-13 di dalam fotokopian ibu-ibu sifat Allah yang ke-13 tidak ada jadi setelah 11 apa? Al-Ahad dia. Ke-12 As-Somad. Oh. Nah, kedua belas itu sebenarnya Al-Qadir. Ketiga belas baru As-Somad. Ke-14 Al-Bar. Jadi kedua belas Al-Qadir ke-13 As-Somad Al-Qadir maknanya adalah Alladhi lahu mutlaqul qudra Wa kamaluhu wa tamamuhu Fala yu'jizuhu syai'un Bal idha arada syai'an Fa innama yakul lahu kun fayakun Al-Qadir adalah yang memiliki kekuasaan yang mutlak dan sempurna jadi Al-Qadir Allah yang memiliki kekuasaan yang mutlak dan sempurna Sehingga tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu pun Tidak bisa dilemahkan oleh apapun Bahkan bila dia menghendaki sesuatu dia cukup mengatakan kun jadi kamu fayakun maka jadilah itu sifat ke-12 yang ke-13 yang as-samad Iya, sekarang kita masuki contoh-contoh takwil. Contoh takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dalam masalah asma dan sifat. Contoh-contoh takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang tentang asma dan sifat Allah. Pertama, dan sudah kita bahas tadi la tudrikuhul absar. Allah tidak akan terjangkau oleh mata. Maksudnya kata mereka Allah tidak terlihat di dunia dan di akhirat. Juga perkataan Allah kepada Nabi Musa Lam taroni engkau tidak bisa melihat aku Maksudnya dunia akhirat Ini takwil yang keliru sudah kita bantah. Kedua, takwil wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu ada wajah-wajah yang cerah ila rabbiha nadhira sebab mereka bisa melihat memandang kepada Allah. Di sini dikatakan ila rabbiha nadhira. Nadhira itu melihat ila rabbiha kepada Rabbnya nadhira mereka melihat kata orang yang mentakwil Maksudnya melihatnya bukan melihat kepada Allah Tapi melihat kepada pahala yang ada di sisi Allah Katanya gitu Awalnya tidak terlihat Itu takwil dalam ayat ini jelas-jelas melihat kepada Allah oleh mereka ditakwil melihat kepada pahala Allah Sebagian lagi ada yang menyatakan Naudillah di sini katanya bukan melihat tapi menunggu. Sebab antara melihat dengan menunggu satu akar kata bu. Nadhara melihat, menunggu intidor, intadhara. Contoh kata mereka dalam surah Al-Hadid 13 Orang-orang munafik tidak diberi cahaya nanti di akhirat. Orang-orang mukmin diberi cahaya. Kata orang munafik, "Unduruna naftabis bin nur min nurikum." Tunggulah kami agar kami bisa mengikuti cahaya kamu. Itu kata orang munafik. Tunggulah ini dengan unduruna Tunggu, tunggu di sini dari Naboro. Sehingga ayat tadi ila rabbiha nadhira ada wajah-wajah yang cerah ila rabbiha nadhira karena mereka nadhira ke Firaun nadhira itu bukan memandang kata mereka tapi menunggu sama dengan unduruna naftabis min nurikum ini juga takwil dan sudah dibantah oleh para ulama dengan dikatakan kalau makna nadhirah di sini menunggu maka Allah tidak akan menggunakan kata bantu dengan ilah ilah rabbiha nadhirah kalau nazara menggunakan kata bantu ila berarti nazara di sana artinya melihat umpamanya saya melihat kepada Muhammad nah itu harus dikatakan anak amlu ila ada ila ila Muhammad Tapi kalau tidak menggunakan kata ila, kata bantu ila, maka bisa maknanya menunggu seperti dalam surah Al-Hadid 13 Unduruna naftabis min Unduruna tunggulah kami. Di sini nggak ada kata bantu ila, tidak dikatakan unduru ilaina enggak. Unduru ilaina berarti lihatlah kepada kami karena kalau ada ilah. Tapi di sini tidak ada kata bantu ilah. Unduluna, tunggulah kami. Nata bismin nurikum, kami akan mengikuti cahaya kalian. Jadi beda antara nawar dengan makna melihat dengan nawar dengan makna menunggu. Kalau dengan makna menunggu tidak perlu ada kata bantu ila Tapi kalau dengan kata bantu ila berarti melihat maknanya Nah dalam ayat tadi ila rabbiha nadhira Dalam surah Al-Mutaffifin Ila rabbiha nadhira Ada ila Ila rabbiha kepada Rabbnya nadhira Mereka memandang bukan menunggu nggak bisa dikatakan menunggu karena ada ila Itulah bantahan para ulama. Ketiga, istiwa istiwa itu hanya tegak. Ar-Rahmanu alal tawa Allah istiwa di atas ars Tegak di atas ars Oleh sebagian orang Istiwa ditakwil menjadi istaula Istaula Nah, masdarnya istilah. Istilah itu menguasai. Ar-Rahmanu 'alal tawa Allah istaula di atas arsy. Maknanya Allah menguasai arsy. Kata mereka begitu. Ini takwil. Sebab apa? Para ulama menjelaskan kalau menguasai dengan istaula, dengan istilah Artinya sebelum dikuasai maka yang dikuasai tersebut diperbutkan terlebih dahulu oleh dua belah pihak. Siapa yang menang berarti dia istaula, menguasai. Itu istilah itu maknanya begitu. Kalau menguasai dengan istilah atau istaula ya Bu itu artinya sebelum dia menguasai dia berebut dulu dengan pihak lain untuk menguasai hal tersebut nah yang menang lalu berkuasa itu istilah makna istilah jadi kalau Istiwa diartikan menguasai berarti sebelum menguasai Allah itu berebut dulu dengan yang lain lalu Allah menang barulah berkuasa atas arus apa mungkin Allah berebut dengan siapa siapa yang bisa menandingi Allah dan itu menunjukkan kesalahan takwil mereka. Jadi istiwa itu artinya ya tegak di atas ars Keempat takwil mereka tentang ayat An-Nisa 146 yang menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Apa? 146. Nah, di, di kitab saya 164 coba lihat dan mana. Surah An-Nisa 146 di sana? Oh 64 di sini 164. Coba lihat di ayatnya yang mana yang benar, yang asli apa yang palsu. <laughs> Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung nampak atau 164 Bu 164 jadi yang asli yang benar Wa kallamallahu Musa taklima Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung ini ayat dengan arti yang sebenarnya Allah berbicara kepada Nabi Musa. Tapi ada yang ya. termasuk Wakazila, Mereka mentakwil yang berbicara itu bukan Allah kepada Nabi Musa, tapi Musa kepada Allah. Sehingga cara baca ayat ini mereka terbalik mereka menasofkan lafzul jalalah karena maf'ulun bi ah, agak susah menasofkan itu membaca huruf atau lafaz Allah dengan bunyi jadi wa Allah bukan lahu apa bedanya kalau loha dengan lohu beda banget bu sedikit kita belajar nahu sekarang ya eh, tiga menit lah nahu itu gra gramatika bahasa Arab grammarnya tata bahasa kalau ibu-ibu ketika SMP atau SMA masih ingat pola kalimat SPOK ya subjek predikat objek dan keterangan Nah dalam bahasa Arab juga ada Kalau jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah itu Kalimat yang diawali oleh fi'il Fi'il itu kata kerja Kata kerja Pola kalimat jumlah fi'liyah adalah Predikat, subjek, objek PSO PSO Predikat dulu, subjek, baru objek Predikat itu dalam bahasa Arab disebut fi'il. Subjek dalam bahasa Arab disebut fa'il. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih, maf'ul bih. Itu begitu. Ketentuannya bu, subjek itu harus rofa dibaca u. Objek harus nasab dibaca a. Umpamanya Muhammad telah menolong Zaid. Menolong itu nasoro ya. Nasoro Muhammadun Zaidan. Nah, Muhammadun Zaidan. Nasoro telah menolong Muhammadun Muhammad subjek Zaidan objeknya jadi Zaid yang ditolong jadi Muhammadnya harus dibaca dun Zaidnya harus dibaca Zaidan karena dia objek maupun lebih kalau dibaca Muhammad dan Zaidun Siapa yang nolong? Zaid Zaid yang menolong Muhammad Walaupun objeknya diawalkan boleh bisa jadi bahasa Arab itu objek sama subjek boleh diawalkan boleh diakhirkan asal bacanya. Kalau subjek dun, kalau objek dan. Subjek u, objek a. Nah, lihat dalam surah An-Nisa 146 wa kallamallahu Musa. Eh 140 eh 164 Wakallama Allah ini Wakallama kallama predikat fi'il ya. Allahu subjek, Musa objek. Wakallama Allah Musa. Jadi siapa subjeknya? Allah, objeknya Musa. Jadi uh, siapa yang bicara? Allah kepada Nabi Musa. Nah, si Mu'tazilah, Bu, membaca wa kallamallaha Musa. Wa kallamallaha Musa taklima. Kalau wa kallamallaha berarti artinya Nabi Musa yang bicara kepada Allah bukan Allah yang bicara kepada Nabi Musa. Gampang lah itu ya. <laughs> Tiga menit paham. Iya, Kenapa si Mu'tazilah dan Jahmiyah membaca Allah si Allah si Allahnya dibaca mansub, dibaca ha firaran min isbatil kalam karena menghindari sifat kalam bagi Allah. Jadi kata mereka Allah tidak berbicara, Ayat ini tidak dibaca wa Musa tapi wa Musa taklima. Jadi yang bicara adalah Nabi Musa kepada Allah bukan Allah kepada Nabi Musa. Karena Al-Quran itu di awal-awal ditulis dalam keadaan gundul bu, tidak ada syakalnya. Kalau di kita sekarang ada syakal. Kalau dulu gundul. Jadi orang yang nggak bisa nahu nggak bisa baca. Maka ada bantahan dari Abu Bakar bin Iyash. Kata Abu Bakar, ada illa kafir." Tidak ada yang membaca seperti itu kecuali orang kafir. Jadi yang baca lama loha hanya Allahnya dihakkan itu orang kafir kata Abu Bakar. Kenapa? Aku membaca ayat ini kepada Ahmad Ahmad ini gurunya Ahmas membaca ayat ini kepada Yahya bin Wasab Yahya ini gurunya Yahya membaca ayat ini kepada Yahya uh, Yahya bin Wasab kepada Abu Abdurrahman As-Sulami Abu Abdurrahman membaca ayat ini kepada Ali bin Abi Thalib Abid Ali bin Abi Thalib dari siapa? Dari Rasul SAW. Rasul baca wa Allahu Musa taklima yakni birafil lafzil jalalah alal fa'iliyah dengan dirofakannya lafzul jalalah lafzul itu lafaz Allah karena fa'ilnya fa'ilnya itu apa? subjek wa wa mujma'un alaihi bainal qura dan ini sudah diijmai di antara para qura Kuro itu para ahli qiraat. Ada perdebatan kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa sebagian Mu'tazilah pernah membaca ayat ini di hadapan masyayikh ahlu sunnah. Mu'tazilah membaca wa kallamallaha Musa taklima haknya di fathah kalau di dalam kitab saya ada Allahnya di fathah di ibu-ibu ada juga di fathah kopian sobri wa kallamallaha Musa taklima ada ada ya hak oh enggak gundul semua itu ada di baris keberapa wara ibnu kasir. anna ba'dal mu'tazilati qara'a ala ba'dil masyayikh wa kallamallaha Musa taklima ha jadi kalau dibaca ha yang bicara siapa Musa kepada Allah karena awalnya objek wa kallamallaha Musa oleh ulama al-sunnah dibalikan fa kaifa tasma'u bi qawlihi ta'ala wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu nah ini jelas nggak bisa ditawil kalau ini bagaimana kalian membaca ayat ini nih lalu dibacakan surah al-a'raf ayat 143 Al-A'raf 143 ini menyatakan walamma jaa Musa dan ketika Musa datang limiqatina kepada miqat kami wa kallamahu rabbuhu lalu Allah berbicara kepadanya Nah coba lihat Bu wa kallamahu rabbuhu ada kan ketemu wa kallamahu rabbuhu Al-A'raf 143. Enggak dalam fotokopian itu. Wa kallama wa kallama rabbuhu. Kallama rabbuhu. Kallamahu kallamakan fi'il ya. Predikat. Hu. Hu di sini harus objek. Wajib objek. Rabbuhu subjek. Jadi, Bu, kalau objeknya dalam kalimat ya, objeknya itu berupa domir domir itu kata ganti maka objeknya itu harus didahulukan objeknya itu harus didahulukan daripada subjek contohnya hu ini kan objek tapi dia berupa domir atau kata ganti kata ganti ini personal pronouns Rabbuhu ini objek Rabbuhu pasti subjek ini tidak bisa ditakwil lagi kalau ini jadi kalau begitu wakallamu wakallamahu rabbuhu lalu Rabbnya maksud Rabbnya di sini Rabb Nabi Musa yaitu Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kalau susunan kalimatnya sudah begini nggak bisa ditakwil, nggak bisa dirubah. Maka Mu'tazilah pun diam. Ya bisa berkutik Mati kutu Jadi ketika Musa datang ke Mikot Wakallamahu Rabu Allah berbicara kepada Nabi Musa Ini menunjukkan yang berbicara itu adalah Allah kepada Nabi Musa Dan bukan Nabi Musa kepada Allah dan ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa Allah berbicara. Maka Mu'tazilah pun terdiam, tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Itu contoh takwil Mu'tazilah yang dibantah oleh para ulama. Poin kelima takwiluhum nafsahu ta'ala bil ghair. Kelima, takwil yang dilakukan oleh Mu'tazilah kepada nafsu kepada jiwa Allah. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa Allah memiliki jiwa. Ayatnya tadi tak lalu maafin nafsi wala a'lamu fi nafsika. Itu ucapan Nabi Isa. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwaku sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Tadi sudah poin yang kedua ya. Surah Al-Maidah 116. Ini menunjukkan Allah memiliki jiwa. Jiwa ini lalu ditakwil oleh orang Mu'tazilah dengan yang lain. Makna jiwa di sini adalah yang lain. Jadi maknanya adalah kata Nabi Isa, aku eh, engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Jiwamu di sini mak maksudnya yang lain selain dirimu. Takwil ini lucu berakibat ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang jiwa Allah menjadi lucu maknanya. Coba Surah Ali Imran ayat 27 dan juga ayat 30 menyatakan wa yuhadzirukumullahu nafsuhu. Ayat ini maknanya Allah dirinya Allah Subhanahu wa taala diri Allah melarang kalian. Diri Allah telah melarang kalian kalau diri di sini adalah yang lain, bukan diri Allah, maknanya yang lain selain Allah melarang kalian. Kan jadi lucu. Coba lihat di dalam surah Al-An'am 54, kata Rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan rahmat atas dirinya. Berarti Allah telah menetapkan sifat rahmat atas selainnya Ini lucu Ucapan Nabi Musa Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku Dalam diriku Dan tidak, aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu Maknanya aku tidak mengetahui apa yang ada dalam selain engkau Ini juga jadi lucu Coba lihat surah Toha 41 was uh, was tonaktu kali nafsi was tu kali nafsi aku telah memilih engkau untuk diriku maknanya aku telah memilih engkau untuk selain aku jadi jelas takwil itu adalah takwil-takwil yang tidak masuk akal itu contoh yang kelima dari takwil yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Keenam, takwil mereka terhadap wajah Allah. Nah, yang dimaksud dengan wajah Allah di sini lucunya oleh mereka bukan wajah tetapi diri Allah. Tadi disebutkan Allah tidak punya diri. Tapi ketika menyatakan Allah punya wajah, oh wajah di sana bukannya diri Allah, bukannya wajah, tapi diri Allah. Tadi nggak punya diri katanya. Sekarang wajah ditakwil menjadi diri Allah. Ini tanakun, kontradiksi. Kata mereka wajah Allah itu sama hanya dengan perkataan wajhul kalam wajhul dar. Wajhul kalam itu adalah inti dari ucapan. Wajhul kalam, wajah kalam. Dalam bahasa kita nggak ada wajah ucapan. Tapi dalam bahasa Arab ada wajhul kalam. Maksud wajhul kalam inti dari ucapan. Wajhul kalam itu ucapan itu sendiri gitu. Wajhul dar, dari itu rumah atau negeri. Wajah negeri ini ya, dalam bahasa kita ada ya wajah negeri yang dimaksud wajah negeri itu yaitu negeri itu sendiri gitu jadi wajah Allah bukan berarti Allah punya wajah tetapi diri Allah itu sendiri oh, berarti Allah punya diri itu tadi sudah diingkari pada waktu nafas sekarang ditetapkan bingung mereka jadi Allah memiliki wajah dalam Al-Quran maksudnya bukan wajah tetapi diri Allah itu sendiri itu kata mereka. Nah, oleh karena itulah mereka mengingkari Allah memiliki wajah. Dibantah oleh ahlu sunnah kalau di dalam bahasa kita seperti empat ekor ayam. Yang dimaksud ekor di sana apa? Bukan ekornya tapi ayamnya secara keseluruhan. Dan itu bukan takwil kata mereka. Seperti umpamanya si Zaid ini nggak kelihatan batang hidungnya. Yang dimaksud bukan batang hidungnya saja tapi keseluruhan badan Zaid. Nah, kata mereka ini menunjukkan bahwa yang dimaksud ekor tadi bukan ekornya tapi keseluruhan. Yang dimaksud batang hidungnya tadi bukan batang hidung tapi keseluruhan. Demikian juga wajah Allah yang dimaksud bukan wajah tapi keseluruhan diri Allah. Itu kata mereka itu tahu. Dibantah oleh para ulama. Baik, anggap saja logika tadi diterima. Tapi dikatakan empat ekor ayam, empat ekor sapi menunjuk walaupun maknanya adalah sapi secara keseluruhan atau ayam secara keseluruhan, tapi itu menunjukkan bahwa ayam dan sapi memiliki ekor. Sehingga ekor itulah yang disebut untuk mewakili keseluruhan dari tubuhnya. Seperti umpamanya si Zaid nggak kelihatan batang hidungnya, maksudnya keseluruhan tubuh Zaid. Tapi itu menunjukkan Zaid itu mempunyai batang hidung. Tidak pernah ada orang mengatakan tiga batang ayam, karena ayam nggak punya batang. Tidak pernah dikatakan tiga butir sapi, karena sapi nggak punya butir mungkin punya tetapi tidak dominan jadi suatu barang baik barang hidup ataupun barang yang mati kadang disebut oleh sebagian dari dirinya seperti ekor ayam, ekor sapi, e, batang e, hidung orang seperti itu dan itu menunjukkan bahwa ekor atau batang hidung termasuk bagian dari diri makhluk yang disebut tadi. Demikian juga dengan wajah Allah, kalau katakanlah anggap wajah Allah itu maksudnya diri Allah secara keseluruhan seperti ayat kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah, maksudnya keseluruhan diri Allah bukan hanya wajahnya. Tapi ayat itu menunjukkan bahwa Allah memiliki wajah. Dan wajah ini mungkin saja bagian terpenting dari dirinya sehingga itu yang diwakili disebut penyebutannya mewakili keseluruhan dirinya. Seperti itu. Jadi itu pun terbantah oleh para ulama. Itu poin yang keenam. Poin yang ketujuh takwil mereka kepada tangan. Kata mereka tangan itu maksudnya nikmat atau kadang kekuasaan. Mereka berdalil memperkuat pendapatnya dengan ucapan Arab yang menyatakan laka yadun indi Laka yadun ini secara bahasa arti asal dari kalimat itu laka bagimu yadun nikmat indi di sisiku. Engkau ada bagian nikmat di sisiku. Maksudnya ada sebagian kenikmatan yang ada dalam diriku yang akan aku berikan kepada kamu. Itu maknanya, maknanya orang Arab begitu. Berdasarkan hal itu maka ayat yang menyatakan bahkan kedua tangan Allah terbentang. Maksud kedua tangan Allah terbentang kata mereka kedua nikmat Allah. Jadi mereka menyatakan Allah hanya punya dua nikmat, tidak lebih. Karena dalam ayat ini dua tangan Allah, Allah hanya punya dua tangan, tidak lebih. Jadi dua tangan Allah itu diartikan dua nikmat. Dan ini bertentangan dengan surah Luqman ayat 20 kata Allah wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Surah Luqman 20 Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah dan Allah telah menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatnya. Ni'am ini jamak banyak. Zahiratan wa batinah baik yang zahir maupun yang batin. Bukan hanya dua. Kata Allah, "Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha." Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya, menunjukkan nikmat itu banyak, bukan hanya dua. Terus firman Allah kepada iblis ketika iblis suruh sujud kepada Adam, kata Allah, iblis kan nggak mau sujud. Ma mana'aka antas juda lima kolak tubiyadaya apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku nah kalau tangan di sini diartikan nikmat apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua nikmatku nah ini gak cocok sebab kalau Adam diciptakan dengan kedua nikmat Allah sama dengan seluruh manusia. Lalu apa keutamaan Adam atas manusia yang lain kalau begitu? Inilah yang menyebabkan Adam ini orang yang pertama kali didatangi oleh seluruh manusia di akhirat. Ketika manusia di padang mahsyar ingin segera dihisab, mereka minta syafaat. Pertama yang didatangi Adam. Kata manusia anta Adam, abun nas khalaqakallahu biyadih. Engkau hei Adam bapak seluruh manusia. Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Inilah yang menyebabkan Adam dianggap lebih utama dari manusia lain karena langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Sedangkan manusia yang lain tidak diciptakan dengan tangan Allah langsung. Lihat lagi umpamanya surah Az-Zumar 27 kata Allah wasamawati matwiyatun biyamini dan langit nanti digulung dengan tangan kanannya pada hari kiamat Langit digulung dengan tangan kanan. Apakah yang dimaksud? Kalau yang dimaksud dengan tangan kanan di sini adalah nikmat Allah, apakah artinya langit akan digulung dengan nikmat Allah? Tidak ya, mungkin. Ada lagi yang menyatakan, oh tangan di sana maksudnya kekuatan. Kekuatan. Baik, kita tanya, bukankah seluruh makhluk Allah diciptakan oleh Allah dengan kekuatan Allah? Pasti dijawab, iya, iya. Masa bukan? Iya, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kekuatan Allah. Kalau begitu, apa makna ucapan Allah kepada Iblis? Ma akan an tasjuda lima tu biadaya apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau kedua tanganku di sini maksudnya kedua kekuatan Allah. Lalu apa keutamaan Adam dibanding makhluk lainnya? Seluruh makhluk juga diciptakan dengan kekuatan Allah. Adam juga dengan kekuatan Allah. Lalu apa bedanya? Tidak ada beda. Coba lihat bariyadahu mausufafan, kedua tangan Allah terbentang. Kalau kedua tangan Allah terbentang maksudnya kedua kekuatan Allah yang terbentang, apakah Allah hanya memiliki dua kekuatan? Nah, ini nggak masuk akal. Jadi tertolaklah takwil takwil mereka. Itu yang ketujuh. Kedelapan takwil mereka kepada hadis-hadis nuzul. Nuzul itu apa? Turun. Kata mereka yang dimaksud Allah turun ke langit dunia maksudnya bukan diri Allah tapi perintahnya. Perintah Allah turun ke langit dunia. Kita tanya, bukankah perintah Allah itu turun setiap saat, setiap waktu? Ya. Kenapa dalam hadis ini dikhususkan Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam? Kalau begitu perintah Allah hanya turun pada sepertiga akhir malam dan ini nggak sesuai dengan kenyataan perintah Allah turun kapan saja. Ini yang pertama. Kedua, kalau yang dimaksud dengan turunnya Allah di sana perintah Allah termasuk malaikat, malaikat, malaikat Allah yang turun ke langit dunia seperti di akhir malam, mungkinkah malaikat itu berkata, "Man yas'aluni fa'utiyahu?" Tidak ada orang yang ber, uh, meminta kepadaku pada malam ini kecuali akan aku berikan. Siapa aja minta ampun aku ampuni. Mungkinkah ini perkataan malaikat? Tidak, ini perkataan Allah. Oleh karena itulah maka yang turun itu betul-betul Allah bukan malaikatnya, bukan perintahnya. Kesembilan takwil mereka dan ketika menjelaskan salah satu di antara sifat Allah yaitu al-maji. Al-maji itu artinya datang. Allah datang. Tapi kata mereka yang datang itu bukan Allahnya. Seperti dalam ayat wajah rabbuka wal malaku sofan sofa Allah datang dan juga para malaikat yang bersof-sof. Jelas ayat itu Allah datang dan ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah datang. Mu'tazilah menyatakan yang dimaksud datang di sini bukan Allahnya tapi perintahnya. Para malaikatnya. Contohnya ayat An-Nahl 33 menyatakan hal yang buruna illa ayatiyahumul malaika aw ya'ti amru rabbik. Mereka tidak menunggu kecuali menunggu kedatangan para malaikat atau kedatangan perintah Allah. Itu kata mereka. Maka dijawab oleh para ulama ayat yang terdapat dalam surah umpamanya Al-Fajr ayat 22 wajah rabbuka wal malaku soffan sofa dan datanglah Allah dan para malaikat secara bersof-sof menunjukkan bukan hanya malaikat yang datang tapi juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat datang. Tapi juga Allah datang, kemudian para malaikat pun datang secara bersosok. Itulah sembilan poin jenis takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Bu kita akan menjelaskan beberapa penyimpangan uh, dalam masalah asma wa sifat ini yang dilakukan oleh beberapa kelompok seperti um, Jahmiyah, Al-Hululiyah, Al-Ittihadiyah, Qadariyah, Jabriyah dan yang lain-lain. Nanti mungkin itu akan kita bahasnya pada uh, pertemuan yang akan datang. Barangkali ini pertemuan terakhir ya sebelum Ramadan ya. Bulan depan sudah Oh iya, pekan ketiga. Ya, sekali lagi mungkin kita akan bertemu sebelum Ramadan satu kali lagi. Untuk hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa dua pekan yang akan datang. Eh, sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Thank you. 拜拜。 Iya, sebaik-baiknya ada pertanyaan mulai kita membahas tanya jawab. Sebaik-baik laki-laki adalah yang menggauli, mempergauli istrinya dengan baik. Bagaimana contoh berbuat baik pada istri? Ya. Khiyarukum khiyarukum linisaikum wa ana khiyarukum linisai. E, eh, kata Nabi sosok sebaik-baik kalianlah orang yang paling baik kepada istri-istrinya dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Bu sudah mulai lagi mengantinya. Contoh berbuat baik kepada istri Pertama Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak berbenturan dengan syariat Yang kedua Yang membimbing istri kepada kebenaran Dan yang ketiga Menyenangkan istri dan tidak memberatkannya Nah contoh-contohnya banyak Seperti umpamanya berbicara dengan lemah lembut, dengan senyuman, dengan memberikan perhatian, kepedulian, memuji istri dengan pujian yang layak, yang menyenangkan si istri, e, eh, mentolerir kesalahan-kesalahan istri dengan pertimbangan bahwa kebaikan istri jauh lebih banyak daripada keburukannya Nah yang seperti itu Ini harusnya dibahasnya di hadapan bapak-bapak Apakah hadis tersebut tidak bertentangan dengan perintah anak laki-laki untuk berbuat baik kepada orang tua? Ya enggak, kepada orang tuanya tetap berbuat baik, ke istrinya juga berbuat baik, ke semua orang, ke tetangga, ke saudara, ke kawan, semua berbuat baik. Jadi tidak berarti kalau ke istri berbuat baik berarti ke orang tua tidak baik. Hmm. Enggak. Kedua-duanya tidak saling berbenturan. Sunnahnya pakaian ihram bagi wanita apakah juga putih? Tidak. Tidak disunahkan. Aku maksudnya bukan terlarang juga tetapi tidak sunnah putih, tidak harus putih. Bagaimana menghilangkan pikiran bahwa Allah itu laki-laki karena menggunakan kata ganti anta, wa dan hu. Iya. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali anta. Anta itu adalah kata ganti untuk laki-laki. Juga la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali dia. Dia juga kata ganti untuk laki-laki. Apakah maknanya Allah laki-laki? Tentu saja tidak. Adapun dipakai kata ganti anta dan huwa itu disebutnya litaklim. Litaklim itu untuk mengagungkan. Di antara kata ganti-kata ganti yang ada dipakai kata ganti terbaik untuk Allah. Sedangkan terbaik di antara yang ada adalah untuk laki-laki, wa atau anta. Tidak mungkin menggunakan dia atau anti atau tidak mungkin menggunakan hum atau antum karena itu menunjukkan banyak. Tidak mungkin menggunakan anti atau dia karena itu laki-laki, eh karena itu wanita dan wanita itu dianggap tidak lebih baik daripada laki-laki. Nah, satu-satunya kata ganti yang ada dan dianggap terbaik di antara yang lain adalah Anda dan huwa. Maka inilah yang dipakai. Jadi tidak menunjukkan bahwa Allah itu laki-laki. Apa hukumnya bekerja di pajak? Bolehkah menolak pinangan ikhwan yang bekerja di pajak? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al Albani rahimahullah, hukum asal nggak boleh dipajak atau di bank atau yang e, bergulat di bidang itu, di bidang yang diharamkan oleh Allah. Karena kata Syekh Al Utsaimin rahimahullah, empat hal yang berkaitan dengan itu dosanya sama. Orang yang memakannya, orang yang menyaksikannya, orang yang mewakilinya dan orang yang mencatatkannya kulum sawa. semua itu sama dosanya. Jadi tidak boleh carilah pekerjaan yang lainnya. Kalau akhwat di, di, di apa dipinang, dilamar oleh ikhwan yang bekerja di pajak, kebayang nanti gaji yang dia makan dari hasil itu. Nah, riwayat Imam Al Baihaqi menyatakan idza haramallahu syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, Allah pun mengharamkan hasil dari sesuatu itu. Jadi akhwat yang dipinang itu usul dulu pindah dulu kerja, jangan dipajak, jangan dipang, Tapi harus jadi direktur. Kalau bisa. Pokoknya yang di sana lah, walaupun jadi OB nggak apa-apa. Kalau pengikut salaf tidak berarti serta-merta maksum Berarti bolehkah menikah dengan orang yang belum tahu mengenai salaf Dengan kemungkinan mau mempelajari salaf Daripada menikah dengan orang salaf yang tidak maksum Apakah selain, selain salaf jadi maksum? Jangankan pengikut salafnya Generasi salaf saja para sahabat tidak maksum di kalangan sahabat ada yang berzina, ada yang mabuk, gitu ya. Uh, itu menunjukkan persun mereka tidak masuk tapi akidah dan manhaj mereka itu lurus, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kelurusan dan kebenarannya. Nah, itu. Nah, sekarang uh, ada orang tidak mau atau menikahnya bukan dengan orang salah dengan beberapa alasan. Alasan pertama bisa dibimbing. Alasan kedua, kalau menikah orang salaf kan orang salaf tidak masuk. Kita tanya apakah selain salaf masuk? Kalau orang salaf tidak masuk, apalagi yang lainnya lebih tidak masuk. Yang jelas akidah manhajnya sudah keliru. Nah, sekarang boleh enggak menikah dengan yang tidak salah, akan tetapi kita bimbing. Pertama, ibu, membimbing itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Syukur kalau bisa terbimbing, kalau enggak malah kita yang ke bawah-bawah gimana? Kalau dia tidak mau dan kita tidak bisa membimbing, akhirnya bertengkar terus. Akhirnya tidak sejalan langkah. Akhirnya banyak bentrok pemahaman dan pendapat serta sikap. Akhirnya rumah tangganya banyak diwarnai oleh keributan dan pertentangan. Dan ini membuat rumah tangga tidak nyaman. Kedua, kalau toh bisa dibimbing itu memerlukan waktu, energi, stamina, pikiran yang amat sangat banyak. Daripada seperti itu lebih baik energi, stamina waktu itu digunakan untuk yang lain. Nah, lebih baik memilih yang sudah lurus, tinggal kita berkarya dengan kelurusan kita, dengan pasangan kita, daripada kita memilih yang masih bengkok untuk diluruskan. Ibu-ibu mending dikasih pisang goreng yang tinggal disuap langsung dikunyah atau dikasih uh, tunas tun, tunas tunas pohon pisang nanti ditanam dulu, disiram dulu gitu. Mending mana? <laughs> ya mending pisangnya tinggal dimakan mending Bu ya. Apakah membaca Al-Maksurat itu sesuai dengan ajaran Rasul SAW? al surat adalah buku kumpulan doa dan wirid zikir yang disusun oleh Hasan Al-Banna rahimahullahu taala. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan karena banyak ayat dan hadis-hadis yang sahih. Tapi di dalamnya juga ada kesalahan dan penyimpangan karena ada hadis-hadis yang dhaif bahkan menukil amalan-amalan sufia yang tidak berdasarkan sunnah. Oleh karena itu mengamalkan al surah dia akan peroleh kebaikan yang banyak. Tapi sekaligus terjerumus dalam kesalahan yang fatal. Oleh karena itu, kalau ibu-ibu mau mengamalkan zikir-zikir doa wirid yang sahih, tinggalkan al surah dan beralihlah kepada doa-doa buku-buku yang berisi zikir-zikir yang sahih seperti Umar Al-Kalimut Taib susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu sahih semua atau Hisnul Muslim susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani itu kumpulan doa-doa dan wirid-wirid yang sahih dari ayat dan hadis-hadis yang sahih itu lebih terjamin Berapa lama batas waktu menetap bagi musafir untuk mengkosong sholat? Tidak ada batasan waktu. Selama dia musafir, selama itu juga dia boleh mengkosong sholat. Apabila ada dua orang memiliki, apabila ada orang yang memiliki dua tempat tinggal dengan keadaan A di kota yang satu dia bekerja tinggal di sana sekitar satu bulan kemudian kembali ke rumahnya di kota lain dan itu rutin dilakukan B. Di kota yang satu dia kuliah dan terkadang suka pulang ke rumah orang tua di kota lain Apakah dia ini dianggap memiliki dua tempat mukim sehingga di kedua tempat tersebut dia dianggap tidak musafir? Ya, Bu ini kalau kita sudah mempunyai rencana yang pasti berapa lama kita tinggal di kota tertentu, umpamanya ibu tinggal di Jakarta. Lalu akan pergi ke Bandung dan sudah ditetapkan waktunya sebulan atau dua bulan karena urusannya jelas, jadwalnya jelas dua bulan. Maka selama dua bulan itu ibu mungkin di sana, bukan musafir karena sudah pasti. Kecuali kalau belum pasti, ada urusan yang dibantu. Bisa sehari, dua hari selesai, tapi bisa seminggu, dua minggu, bisa sebulan, dua bulan. Kita tidak tahu, tergantung urusan. Maka kalau belum, ya kalau belum pasti berapa lama mungkin di sana, maka itu dianggap safar walaupun sampai dua tiga bulan. Seperti para sahabat Rasul SAW dengan sahabat ketika perang Tabuk selama 36 hari dikosor terus. Karena perang ini nggak tahu kapan berakhir. Sampai 36 hari baru pulang. Nah selama itu dikosor terus. Tapi kalau sudah pasti umpama saya akan sebulan di sana ada training. Nah berarti sudah sebulan. Tiga eh, empat hari pertama kata Syekh bin Baz boleh dikosor. Tapi hari berikutnya dianggap mungkin karena sudah pasti berapa lama kita tetap di sana. I, Syekh bin Bas empat hari. Tapi kalau Syekh Al Albani berapa hari, berapa lama pun ya walaupun lebih dari satu bulan asal belum pasti keberadaan kita di sana maka selama itu tetap dikosong selama itu musafir tapi kalau sudah pasti sebulan atau dua bulan, berarti selama di sana kita bukan safar, tapi mukim. Jadi tidak berlaku untuk mengkosong. Begitulah baik untuk kuliah, untuk kerja, untuk training, untuk apapun. Kalau haji, Bu, cuma sebentar-sebentar. Di apa namanya? di Mekah sekian hari dan haji itu sudah ada tuntunannya Nabi SAW di mana di Arafah di jamak kosor zuhur sama asar kemudian di Muzdalifahnya di jamak kosor isya sama maghrib sama isya terus selama mabit di Mina di kosor terus tapi tidak di jamak nah itu padahal tidak sama dari Mekah ke Mina kan dekat tapi ketika di zaman Utsman, Utsman di Mina sholat tanpa rokaat dan Ibnu Mas'ud istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu musibah karena Nabi selama di Mina di Khosor. Jadi selama haji ada tuntunannya ya di Khosor tapi tidak di Jamak ketika di Mina. Selama di Mekah, selama di Mekah. kalau belum tentu kapan kita pulang, Iya, nah, di kosor terus silakan. Tapi biasanya jamaah hari 40. itu keseluruhan, Bu. Oh. Tidak hanya di Mekah. Keseluruhan ke Madinah gitu kan. Ke tempat ini, ke tempat itu gitu kan. Iya, kalau sudah ada ketetapan waktu ya sekian hari sekian hari, jangan dikosor apalagi, apalagi nih. Apalagi kita setelah di pasti sholat di Masjidil Haram berjamaah dengan imam, imam empat rakaat kita tidak boleh dua rakaat. Ikut empat rakaat. Apakah maksud Allah itu cemburu? Apakah sama dengan cemburu istri kepada suaminya? Jelas? Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Allah tertawa, makhluk tertawa, tapi tertawanya beda. Allah cemburu, makhluk cemburu, tapi cemburunya beda dan seterusnya. Jadi tidak ada yang sama. Tapi yang dimaksud dengan cemburu, makna asal cemburu sama seperti makna asal mendengar. Mendengar itu adalah mampu menangkap suara Allah begitu, manusia juga begitu. Makna asal mendengar suara. Cuma bagaimana cara mendengarnya, kualitas pendengarannya itu yang berbeda. Seperti umpamanya e, berbicara. Berbicara itu adalah mengeluarkan suara dari e, mulut kita dengan kalimat-kalimat itu makna berbicara seperti itu. Tapi bagaimana cara bicara, kualitas pembicaraan sesuatu itu adalah berbeda. Sama dengan cemburu, makna asal cemburu sama. Cemburu itu adalah ya, merasa diduakan dalam hal-hal yang dia ingin diistimewakan dalam hal itu. Itu cemburu. Itu pernyataan atau penjelasan Al Imam Ibnu Hajar Rasulullah tentang cemburu. Jadi cemburu itu ya merasa diduakan dengan pihak lain dalam perkara-perkara yang dia ingin diistimewakan dalam hal itu. Seperti itu. Nah Allah ingin diistimewakan dalam hal ibadah dan ketaatan. Ketika manusia melanggar ibadah dan ketaatan ini, Allah Subhanahu wa taala merasa marah merasa kecewa dengan hal ini, maka itulah yang dimaksud dengan cemburu. Tapi kecemburuan kita dengan kecemburuan Allah tentu saja berbeda sebagaimana berbedanya tertawa Allah dengan tertawa manusia, melihat Allah dengan melihat manusia, mendengar Allah dengan mendengar manusia. Wallahu a'lam. Apakah orang kafir itu dihisab? Jika dihisab, apakah mereka melihat Allah saat dihisab? Ya. E, orang kafir apakah dihisab? Dihisab. Walaupun pasti mereka ke neraka. Untuk apa mereka dihisab? Nanti ada penjelasan di bab hisab ya nanti. Pertama mereka dihisab untuk menegakkan keadilan sehingga mereka tidak merasa didolimi kok disiksa tanpa dihisab. Kedua, dihisabnya itu juga untuk menentukan seberapa besar kadar siksa yang mereka terima. Karena walaupun sama-sama orang kafir sama disiksa, kadar siksanya beda. Antara orang yang ya kafir, ya bolim, ya tukang zina, ya tukang mabuk, ya tukang judi, itu siksanya berbeda dengan hanya kafir saja tapi tidak judi, tidak zina, tidak mabuk, tidak bolim kepada sama. Jadi kadar siksa orang kafir berbeda-beda sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Nah, untuk menentukan kadar dosa dan kadar siksanya dilakukan hisab. Apakah mereka melihat Allah saat dihisab? Kemarin Syekh Ibrahim Abu ruhaili menyatakan ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan orang-orang kafir eh, dan semua manusia baik orang kafir ataupun orang mukmin ketika di alam mahsyar melihat kepada Allah. Itu menurut satu pendapat. Pendapat yang kedua tidak. Karena apa? Karena tidak ada nas yang menyatakan hal tersebut. Dan inilah pendapat yang benar. Yang jelas orang kafir di akhirat tidak melihat Allah Subhanahu wa taala baik saat dihisab ataupun saat dianggap. Ketika sedang taklim di masjid waktu sholat tiba, seberapa lamakah boleh ditunda atau diundurkan waktu mengerjakan sholat berjamaah? Seselesainya taklim. Walaupun sampai habis waktu sholat. Sebab ini pernah Ibnu Abbas khutbah seusai zuhur. Terus. Sampai asar dia terus khutbah. Sampai maghrib. Orang-orang berteriak as salah as salah as salah Salat, salat, salat sampai maghrib tiba. Jadi asal terlewat. Kata Ibn Abbas, atuan atu'allimunani anis sunnah Apakah kalian mau mengajari aku tentang sunnah? Jadi Ibn Abbas tentu saya lebih tahu tentang sunnah. Karena aku pernah mengalami hal ini di zaman Rasul SAW seperti ini. Di Nabi khutbah, asal kelewat sampai maghrib, setelah maghrib barulah sholat asar. Asar dulu baru maghrib. Ini menunjukkan bahwa tergantung istihad si orang yang khutbah tersebut dibolehkan. Ah, cuma nanti si orang ustadz yang berkhutbahnya tersebut <clears throat> itu akan mempertimbangkan aspek masalah madarat. Kalau Nabi Shallallahu Wasallam tidak akan ada madarat, tapi karena semua sahabat pasti nurut, ngikut. Demikian juga Ibnu Abbas yang kualitas keilmuannya tidak diragukan lagi. Tapi untuk zaman sekarang, ulama sebesar apapun khutbah di hadapan orang awam, orang awam tetap tidak akan nerima. Maka itu juga harus diperhitungkan. Ketika kita eh, apa namanya eh, daurah para doa bersama para masyair itu jadwal sholat disesuaikan dengan jadwal materi jadi kalau materi sudah belum habis walaupun waktu sholat sudah tiba kita terus. Nah selesai selesai materi barulah sholat seperti itu. Allah Jika kita kesiangan hampir hampir syuruk, bagaimana cara mengerjakan sholat subuh? Kalau pas bangun, pas sudah pas terbit, undurkan sampai matahari terbit sepenuhnya. Tapi kalau begitu bangun hampir, hampir belum terbit, maka sholatlah. Walaupun pas di tengah-tengah sholat, pas ee, eh, keluar terbitnya apa-apa. Yang penting di awal mula sholat. Dua-duanya sunnah dulu. Walaupun umpah bangunnya jam 9 siang, Matahari sudah tinggi, salat sunnah dulu. Jika kita dan sedang salat sunnah Baru mulai satu rakaat Atau sedang tahiyat akhir ikhoma dikumandangkan Apa yang harus dilakukan? Batalkan salat sunnahnya Kalau ya kalau Sholatnya masih lama, umpah kita baru rokat pertama atau rokat kedua tapi baru e, baca al-fatihah. Lalu dikumandangkan sholat eh, ada eh, komat, maka batalkan sholat lalu gabung ke jamaah sholat fardu. Berdasarkan hadis, uki uqimatis sholat fala sholata ilal maktubah." Kalau sudah dikomatkan sholat maka tidak ada lagi boleh sholat kecuali sholat fardu. Jadi Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qawl bin fi musolim menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat sunat adalah dia tetap melanjutkan sholat sunatnya sekalipun komat sudah dikumandangkan. Padahal mengikuti sholat fardu dari awal tanpa ulur wajib. Sedangkan itu adalah sholat sunat dan sunat tidak boleh mengalahkan yang wajib. Karena membatalkan sholat, eh, Batalkan aja langsung. Udah aja langsung e, menghentikan seluruh aktivitas sholatnya dan masuk ke sholat. Gak perlu salam. Ya, gak ya, perlu salam. Salam. Tolong jelaskan tentang isbal Apakah ada khilafiyah ulama Ada khilafiyah ulama Tapi khilafiyahnya itu antara Haram dengan makruh Imam An-Nawawi menyatakan Makruh apabila isbal tanpa sombong Syalbasam juga menyatakan makruh apabila isbal tanpa sombong atau dulakan Imam ash Asyaukani menyatakan juga makruh kalau isbal tanpa sombong. Tapi kalau dengan sombong seluruhnya ittifaq haram. Itu tiga orang ulama yang memakruhkan, yang lainnya mengharamkan. Jadi eh, khilafiahnya itu antara makruh dengan haram itu pun dalam hal tidak sombong. Apakah wajib ada hijab antara ustaz dan jamaahnya? Iya. Kalau enggak nanti saling tatap-tatapan. Jangan. Sebaiknya dihijab. Gimana? Kalau nggak pakai hijab berkah nggak? Ada dosa pasti yang terjadi di sana. Rata-rata kan ingin menatap ustadznya ya. Iya. Sejelek apapun ustadz, kalau dia menerangkan ayat, hadis dengan penjelasan yang rinci bagus, lama-lama menarik loh. Alasannya apa? Tapi ustaznya tidak. Kata Ummu Salamah, kata Ummu Salamah ketika datang uh, apa Ibnu Umi Maktum ke rumah Kata Nabi, ihtajib minhu. Berhijablah kamu darinya. Kata Abu Salamah, bukankah dia buta? Alaysa huwa Bukankah dia buta dan tidak melihat aku? Kata Nabi, tapi kan engkau melihatnya. Akhirnya Ummu Salamah ngumpet di sana. Dalam kondisi bagaimana pakaian bisa dikatakan subroh? Apa sugro ya? Oh syuhra Syuhra itu artinya Ingin beda dari yang lain Ingin masyhur Ingin menonjol Ingin memperoleh pujian Pakaian-pakaian yang melambangkan Kebesaran, kekayaan Atau kebangsawanan. Apakah pakaian gamis bisa menjadi surga? Kalau pakaian gamis bukan dilakukan dalam rangka ingin dipuji sebab rata-rata orang yang bergamis itu bukan memperoleh pujian tapi malah memperoleh cibiran cibiran orang di tengah-tengah orang yang udelnya kelihatan dia pakai gamis sendiri jadi tontonan orang Nah itu tidak mungkin memperoleh sanjungan atau pujian Tapi membutuhkan mental yang cukup Untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti itu apabila kita terkena fitnah yaitu menjadi korban yang digibahi sesuatu yang belum tentu benar tentang diri kita dan fitnah tersebut sudah tersebar luas maka bagaimana sebaiknya sikap kita yang diamalkan syariat pertama sabar sabar yang kedua jangan balas gibah dengan gibah fitnah dengan fitnah yang ketiga sebatas yang harus kita luruskan kita luruskan umpamanya kita pernah begini-begini padahal tidak kita katakan insya saya tidak pernah seperti itu udah aja gitu nah selebihnya kita jadikan itu untuk momen untuk berdoa mendoakan kebaikan bagi orang yang menggibahi kita atau memfitnah kita nah selain itu maka yakinilah kita tidak akan terhina tidak akan terkucilkan tidak akan terpojokkan karena digibahi dan difitnah orang. Kalau kita sabar dan kitanya insya Allah bisa menjaga diri, gibah dan fitnah akan semakin mengangkat derajat kita baik dalam pandangan manusia di dunia apalagi dalam pandangan Allah. Kita rata-rata Eh, kesel, marah, kecewa atau sedih dengan digibahi itu karena khawatir wah nanti saya akan dikucilkan orang, akan dicibir orang, akan dihinakan orang itu yang rata-rata menjadi penyebab kita sedih. Yakinilah bahwa yang membuat kita hina bukan digibahi, tapi hinanya seorang karena dia dihinakan oleh Allah Allah menyatakan wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasya. Engkau ya Allah menghinakan siapa yang engkau suka untuk dihinakan dan engkau memuliakan siapa saja engkau kehendaki untuk dimuliakan. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wal mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jadi yakinilah kita tidak akan hina karena dihina orang, digibai orang, difitnah orang selama kita multazim loyal kepada Quran Sunnah selama itu jangan khawatir kita akan hina. Wallahu a'lam. Terakhir Bagaimana dengan kajian di Nurul Iman Ahad kan ketiga bulan Agustus apa tetap ada? Tergantung bagaimana cara eh, panitia mengkondisikan hal ini. Apakah dia akan menghubungi saya sebelumnya tanggal 17 Agustus ya pekan ketiga saya tanggal 17 Agustus ada acara di Masjid Al-Muhajirin Bekasi jam 9 melanjutkan 175 langkah eh, ke surga tapi jam 9 sampai zuhur Nah mungkin nanti asarnya ke Nurul Iman langsung tergantung apakah mereka menghubungi atau tidak. Ya sampai di sini saja dulu Sebentar lagi waktu zuhur tiba Kita jumpa lagi dua pekan yang akan datang Subhanakallah bihamdik Shalala ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaiku Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh